Ada sholat sunnah witir, pas adzan subuh datang. Bagaimana? Apakah harus dilanjutkan Lanjutkan. Intinya takbiratul ihramnya sudah mas. Allahu Akbar witir. Allahu Akbar, eh adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjutkan witirnya. Ya? Jadi dilanjutkan kalau kita memang sudah memulai sholat. Sama sebetulnya, sholat fardu pun demikian baru takbiratul ihram salat duhur Allahu akbar masuk salat ah asar tetap dilanjutkan bukan harus diputus selagi kita sudah memulai maka kita boleh melanjutkannya bukan harus diputus kalaupun diputus kalau salat sunnah adalah boleh-boleh saja tetapi rugi dong hmm, ini juga nggak ada masalah kok dan bukan makruh bukan apa tetap kesunahan ada kesunahan ada tetap sunnah. Jadi Anda melakukan salat witir sudah takbiratul ihram Allahu akbar, terdengar adzan lanjutkan witirmu.